Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penghuni surga. Allahumma amin. Sebenarnya cerita-cerita tentang surga ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pada malam 27 kemarin itu dibaca surat surat Al-Waqi'ah dan sebelumnya surat Ar-Rahman. Di sana juga banyak diceritakan tentang surga, banyak sekali. Dan intinya surga kalau dalam bahasa Arab itu jannah. Jannah artinya kebun atau taman. Adapun kalau istilah kita adalah surga. Surga maksudnya adalah ya jannah itu. Dan surga merupakan tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang menggambarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, tidak ada payah, tidak ada capek, tidak ada sumpek, tidak ada hal-hal yang menyulitkan, tidak ada hal-hal yang menyebalkan, semuanya serba enak, serba tenang. Surga. Dan Alhamdulillah yang lalu saya telah menuliskan tentang surga ini dan telah dijadikan dalam buletin Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah yang itu merupakan ringkasan dari sifat-sifat surga yang ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW dan insya Allah saya akan membahasnya langsung saja karena kalau ayat-ayatnya sangat banyak dan kita tidak akan bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Demikian pula juga hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak. Ada buku yang sangat bagus yang ditulis tentang surga dan neraka, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau juga penulis kitab Fisnul Muslim. Itu beliau punya kitab berjudul Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin kesuksesan besar dan kerugian nyata. Yang mana di dalam buku itu beliau bercerita tentang surga dan neraka. Paling bagus buku itu. Dan beliau menceritakan seimbang mulai dari awal. Misalnya tentang nama-nama neraka, nama surga, kemudian nama neraka. Kemudian tentang pintu surga, lalu kemudian pintu neraka. Kemudian bagaimana cara masuknya orang ke dalam surga, Lalu bagaimana cara orang masuk ke dalam neraka? Terus sampai akhir. Bagus sekali, seimbang. Buku itu kalau dikasih sangat bagus, akan menimbulkan dalam diri kita ini al-khawf war Itu timbul sifat takut kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita orang Islam ini iman kepada hari akhir. Surga dan neraka itu ada. Orang kalau iman kepada hari akhir, dia akan terdorong berbuat ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Kita pakai akal-akalan saja, tidak pakai dalil juga. Biasanya kalau pakai dalil orang tidak mau, pakai akal saja. Orang yang iman kepada hari akhir, iman kepada surga, iman kepada neraka. Lalu dia banyak beramal soleh, banyak beramal soleh, berbuat baik, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang mungkar. Lalu dia mati. Setelah mati ternyata surga dan neraka tidak ada. Tidak ada ternyata. Kemudian yang kedua, <clears throat> orang dia berbuat jahat. Orang tidak percaya, saya tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka. Lalu sehingga hidupnya ini hidupnya brutal. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar. Kemudian dia mati. Dan ternyata surga itu ada. Ternyata neraka itu ada. Pakai akal aja. Orang yang tadi beramal baik, beramal baik, beramal baik, dia meyakini surga, dia meyakini neraka. Kemudian ternyata surga dan neraka itu enggak ada. Orang ini rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Enggak rugi sama sekali. Orang berbuat baik itu hatinya tenang. Orang berbuat baik mau enggak mau dia di surga surga dunia. Jiwanya tenang, tentram, damai. Apalagi ternyata surga akhirat itu ada. Alhamdulillah tambah untung. Bahagia dunia akhirat. Apalagi ternyata fitnah kubur juga ada. Nikmat kubur ada, adab kubur ada. Bahagia yang tiga. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Kemudian yang kedua, orang nggak percaya kepada surga neraka. Sehingga brutal, beramal brutal, brutal. karu-karuan. Ternyata dia mati, ternyata betul-betul ada surga dan neraka. Orang ini rugi atau tidak? Rugi pasti, 100% rugi. Jadi orang yang iman itu tidak ada ruginya, untung terus, tidak pernah rugi. Orang yang tidak iman rugi terus. Di dunia orang beriman itu jiwanya tenang, tentram, damai. Itu pertama-tama. Kemudian juga di alam kubur dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah ketika perjalanan hari kiamat sudah selesai dan ahli surga sudah siap-siap untuk masuk ke dalam surga dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk golongan mereka. Ketika berada di depan pintu surga, ternyata pintu surga masih tertutup. Masih ditutup pintunya. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliaulah yang mengetuk pintu surga. Lalu penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapakah kamu? Kemudian beliau menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah Muhammad. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qabla." Ya, memang aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga bagi siapapun sebelum Anda wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukalah pintu surga dan yang pertama-tama masuk adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia pertama masuk. Kemudian kita semua juga masuk ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Umat beliau masuk surga dahulu umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ini umat yang terakhir, tapi dalam proses prosesi hari kiamat kita selalu di nomor satu kan. Beliau bersabda, "Nahnul al awalun yaumal kiamat. Kami adalah umat yang terakhir, tapi hari kiamat selalu di nomor satu kan masuk ke dalam surga umat Nabi Muhammad SAW. Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Inilah bahagia sejati. Masuk surga. Menginjakan kaki pertama kali di surga. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya, "Ya Imam, mata ya fitul 'abdu ta'mar rahah?" Wahai Imam, kapan seorang itu merasakan bahagia sejati? Tidak ada susah lagi, bahagia terus 100%. Apa kata beliau? Kata beliau, "Inda awali qadamin yad'uha fil jannah." Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga, baru bahagia 100%. Sebelum itu tidak ada bahagia 100%. Yang ada adalah kadang senang, kadang susah. Tapi orang muslim masih punya hiburan berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, dia masih mempunyai ketenangan dan kedamaian. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, setelah itu masuklah ahli surga ke dalam surga berombong-rombongan. Rombongan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badr." ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة Kata beliau, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang wajah-wajah mereka bersih bersinar laksana bulan di malam purnama. Rombongan pertama, wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti bulan purnama, menyenangkan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk golongan mereka. Kemudian setelah itu adalah rombongan yang mereka juga indah laksana bintang yang sangat terang di langit yang cerah. Rombongan berikutnya menyenangkan semuanya. Mereka adalah ahlul jannah, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, di surga itu semuanya serba indah. Di surga semuanya serba sempurna. Di sana ada taman-taman di dekat mata air-mata air yang mengalir. Kita bayangkan saja di dunia. Kalau kita berada di taman, taman yang indah yang hijau. Kemudian di sana ada air yang mengalir. Senang atau tidak kita? Senang. Itu gambaran kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Di surga penuh dengan taman-taman. Di sana ada mata air-mata air. Tahukah kita orang ahli surga yang paling rendah derajatnya, dia dapat surga seperti apa? Ahli surga yang paling rendah derajatnya, yang dia dikenal dengan al jahannamiyun, jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Mereka adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir masuk ke dalam surga. Jadi orang masih punya iman, masih punya iman, punya kesempatan masuk ke dalam surga. Walaupun dia nggak beramal sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan bagaimana dengan sholat? Sholat diperinci dulu. Kalau zaman sekarang orang nggak sholat kafir. Tapi nanti akan datang suatu masa. Suatu masa akan datang. Orang tidak lagi ngerti ajaran Islam. Tidak ngerti Islam, nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa. Tidak ada yang mengajarkan. Mereka benar-benar tidak mengerti apa-apa sama sekali. Mereka hanya mengerti satu. La ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah saja. Sehingga pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahal tunjihim la ilaha illallah. Ya Rasulullah, mereka nggak beramal apa-apa. Apakah mereka bisa selamat dengan la ilaha illallah saja? Kata Rasulullah, na'am tunjihim la ilaha illallah. Iya, mereka akan selamat hanya dengan la ilaha illallah. Walaupun nggak sholat, tapi bukan zaman sekarang, zaman nanti. Ketika orang nggak ngerti syariat atau ngaji, hanya tahu la ilaha illallah saja. Mereka dikeluarkan dari dari neraka seperti kalfaham, seperti arang. Seperti arang dibakar. Lalu dimandikan dari Nahrul Haya, sungai kehidupan. Setelah dimandikan dari sungai kehidupan, tumbuh lagi. Tumbuh semuanya, dia menjadi tampan, menjadi cantik. Lalu dia ingin didekatkan kepada surga. Kemudian oleh Allah didekatkan. Dan ada perjanjian dengan Allah, kamu akan didekatkan ke dalam surga. Tapi dengan catatan, kalau sudah dekat nanti jangan minta lagi. Jangan minta sesuatu lagi. Iya ya Allah, sudah janji. Didekatkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu dia melihat keindahan halamnya surga, demikian indah, demikian elok surga. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, masukkan aku ke dalamnya ya, ya, ya Allah, masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Lalu kata Allah, tadi kan kamu sudah janji Katanya kalau sudah dekat, nggak minta lagi. Ya Allah, masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakal jannah wa asyraf amsalha min amsal dunya." Atau kama qala Rasulullah Kalau gitu kamu mendapatkan surga yang seperti dunia luasnya ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu Akbar. Ini ahli surga yang paling akhir masuk surga dan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka dia mendapat surga yang sebesar dunia seisinya ditambah lagi 10 kali lipat nggak terbayangkan Allahu Akbar Kemudian di dalam surga itu kata-katanya sangat indah. Qalu salaman, salama, selama, selama. Kata-kata pedu, tidak ada menyakitkan hati, tidak ada orang riba, tidak ada orang menggunjing, tidak ada orang adu domba. Kata-katanya enak, mereka saudara ala sururin ikhwanan ala sururin mutaqabilin mereka adalah ikhwan saudara semuanya berada di atas dipan-dipan dan mereka berhadapan-hadapan ini menunjukkan ahli surga itu rukun semuanya rukun tidak ada permusuhan tidak ada dendam semuanya telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tidak ada lelah tidak ada payah tidak ada gelisah dan mereka khalidina fiha abada mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Kemudian di dalam surga banyak perhiasan-perhiasan. Bagi orang yang suka perhiasan, maka surga penuh dengan perhiasan. Di sana ada gelang-gelang dari emas, dari mutiara. Di sana ada pakaian-pakaian dari sutra, baik sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis, sundus atau istabrok. Di dalamnya ada buah-buahan, yang selalu ada tanpa ada tanpa menunggu musim. Buahnya selalu ada. Kalau di dunia ada musim, kadang musim mangga, kadang musim apel, musim apa. Di sana tanpa ada musim. Begitu kita ingin buah, ingin apa saja, langsung di depan kita ada buah. Wa utu mutasya mutasyabiha. Serupa tapi tak sama buah yang ada di dunia ini di surga ada semuanya, tapi serupa namun tak sama. Mungkin namanya sama, tapi rasanya berbeda. Atau modelnya bentuknya sama, tapi rasanya jelas berbeda. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal lagi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Tiap-tiap mereka dapat buah, mereka mengatakan, "Ya Allah, ini kan seperti yang kami makan di dunia dulu." Lalu dikatakan itu serupa tapi tak sama. Kemudian buahnya itu dengan mudah dipetik dengan enak, dengan santai, sambil sambil meleset, melesetan itu ya, berbaring sambil metik buah di surga. Itu kan hanya khayalan kan sekarang, di surga itu betulan. Yang penting adalah iman wal amalu soleh. Kalau ingin metik buka sambil metik buah sambil kita berbaring di surga nanti, Allahumma amin. Kemudian di sana ada dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Dipannya, tempat tidurnya saja dari emas. Di sana ada permata-permata yang banyak. Permata ada zamrud, ada yang lain-lainnya. Kemudian di sana ada makan dan minum sambil bersandar. Kalau di dunia kita nggak boleh makan minum sambil bersandar. Itu dianggap sebagai sikap sombong. Ada unsur sombong. Kalau di surga semuanya boleh sambil bersandar. Ceritanya cuma makan dan minum saja. Dan makan minum di surga bukan karena lapar, bukan karena haus. Di surga nggak ada orang lapar, nggak ada orang haus. Lapar atau haus itu adalah sifat kurang, kekurangan. Surga nggak ada. Surga itu makan dan minum dan berlezat-lezat. Makan terus, minum terus, boleh silakan. Tidak ada istilah jangan makan banyak-banyak, tidak ada. Kalau di surga itu makan yang banyak, minum yang banyak. Wakulu wasrofu ribu Itu di dunia saja Makan, minum, jangan berlebih-lebihan Kalau di surga, makan, minum sebanyak-banyaknya Sepuas-puasnya Karena memang surga ini adalah ujian Surga adalah penjara orang mukmin Dan surga bagi orang-orang kafir Orang mukmin nggak boleh ini, nggak boleh itu Dia sabar Dan nanti di akhirat dia mendapat semua yang dulu dilarang Kemudian di dalam surga ada bejana-bejana Gelas-gelas dari emas Gelas-gelas dari perak kalau tidurnya dilarang, di sana boleh. Jadi mewah ya. Kalau sekarang kita hanya menyaksikan saja, nanti di sana benar-benar merasakan. Insya Allah. Kemudian juga di sana ada pelayan-pelayan yang ganteng-ganteng, yang tetap muda. Mereka diibaratkan seperti mutiara yang bersaburan. Pembantunya itu ganteng-ganteng. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pembantu itu di Al-Insan ayat 13 sampai ayat 21 wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila ويطوف عليهم ولدان مخلدون idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira bawa gelas ganteng-ganteng seperti mutiara bertaburan subhanallah jadi begitu kita kepingin apa langsung pelayannya aja apa namanya memberikan minuman walaupun di dunia ini ada orang-orang berusaha niru di dalam surga ada beberapa tempat untuk orang-orang yang sangat kaya itu niru model surga. Di sana tuh kalau orang misalnya kepingin minum, langsung pelayannya datang membawa minum. Ketika orang itu kepingin ngerokok, begitu ngambil ngerokok saja, pelayannya berebut untuk nyalakan korek, untuk nyalakan rokoknya. Itu di surga kita dapat. Merokok boleh atau tidak di surga? Boleh. Di surga tidak ada yang terlarang, cuma rokoknya tidak sama dengan rokok dunia. Khomer aja boleh. Khomer minuman keras boleh di akhirat itu. Khomer. Tapi tidak membuat kepala pusing. Wa khomrin li lisyaribin. Sungai khomer. Sungai khomer. Masya Allah luar biasa. Kemudian di sana ada istri-istri yang mereka adalah bidadari-bidadari suci yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik dan ini juga banyak dibicarakan oleh Allah terutama di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman itu Allah berbicara tentang empat macam surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian berikutnya wa min dunihima jannatan. Ada dua surga untuk orang yang derajatnya tinggi, ada lagi dua surga untuk orang yang derajatnya di bawah mereka. Dan masing-masing dua surga itu sebagian ahli tafsir mengatakan surga untuk manusia dan jin. Bidadari-bidadari. Kalau kita melihat perempuan paling cantik di dunia ini, maka bidadari yang satu saja, maka kita lupa dengan wanita paling cantik di muka bumi. Bagaimana dengan perempuan-perempuan istri kita? Apakah cemburu nanti? Apakah cemburu dengan bidadari? Di surga tidak ada cemburu. Di surga semuanya senang. Biasanya ketika kita bicara bidadari, itu kaum ibu yang protes. Lah untuk kami apa? lu Anda juga ada, jangan khawatir. Yang penting masuk ke dalam masuk surga dulu. Di surga itu semuanya ada. Kenikmatan surga itu intinya cuma satu. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yaitu di surat Az-Zukhruf ayat nomor 71. Itu intinya surga. Intinya surga adalah wa fiha ma tashtahihil anfus wa وَأَنْتُمْ a'yun wa antum Itulah kaidahnya surga. Az-Zukhruf 71. Dan di dalam surga itu ada segala macam yang membuat puas nafsu. Dan ada segala macam yang membuat mata sejuk, menyenangkan pandangan mata. Dan mereka, kamu semua, kekal di dalamnya. Yang kita inginkan apa? Ada. Yang menyenangkan pandangan kita, semuanya ada. Dan kekal di dalamnya. Dan ini sama saja, laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'dadtu ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Kadang kita melihat sesuatu yang menyenangkan, jangan-jangan surga seperti ini ya? Oh tidak, surga lebih dari itu. Kita mendengar sesuatu yang merdu. Jangan-jangan surga merdunya kayak gini ya. Oh tidak, lebih dari itu. Kadang kita menghayalkan sesuatu. Mungkin surga begini ya. Oh tidak, lebih dari itu. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yun jaza'an lima kanu malu Disembunyikan oleh Allah. Yang penting kurratu a'yun, menyenangkan mata. Indah sekali. Kemudian di sana perempuan-perempuannya itu selalu menjadi gadis. Inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abhara. Perempuan surga itu gadis terus, perawan terus. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ada orang tua datang, "Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga." Lalu Rasulullah bercanda dengan perempuan ini, "Oh, Ibu, oh, di surga tidak ada orang tua, Bu." Di surga tidak ada orang tua. Ibu ini nangis. Lalu Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, ibu tadi nangis ya Rasulullah. Ibu tadi pahamnya tidak akan masuk ke dalam surga. Surga tidak ada orang tua. Dipanggil oleh Rasulullah. Wahai ibu, bukannya ibu tidak masuk surga. Tapi ibu kalau masuk surga lagi, masuk ke dalam surga nanti menjadi muda lagi. Menjadi perawan lagi. Tidak ada orang tua. Yang penuh dengan cinta. Di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia, yang ada adalah ucapan-ucapan salam sejahtera. Di sana tidak ada kotoran, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak beringus, tidak mengeluarkan ludah. Lalu kita bertanya, lah terus mereka itu kan makannya banyak, minumnya banyak. Kemana makanan dan minuman itu? Disebutkan dalam hadis, makanan dan minuman mereka itu menjadi keringat dan keringatnya baunya seperti parfum yang paling wangi, seperti bau minyak kasturi, minyak besik. Kemudian mereka juga bersendawa, tapi sendawanya itu wanginya bukan main. Itulah yang mereka makan dan itulah yang mereka minum. Dan di sana ada sisir yang terbuat dari emas. Kemudian bentuk tubuhnya ahli surga semuanya sama, tingginya sama, 60 hasta tingginya adalah 60 hasta. Sama semuanya seperti tingginya bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Dan usia mereka di dalam surga semuanya sama, tidak tambah nggak kurang antara 30 sampai 33 tahun. Usia paling paling ideal, paling kuat, paling bagus orang 30 sampai 33 tahun. Kemudian juga di dalam surga itu kita bertasbih yulhamunat tasbih wa tahmid sama yulhamunan nafas. Bertasbih terus memuji Allah, mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, diberi ilham seperti kita bernapas. Nafas tanpa kita rencanakan sudah otomatis. Demikian pula ahli surga bertasbih terus. Wahai Allah Maha Kudus, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Terus muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Di surga tidak ada kematian, yang ada adalah kekekalan. Mati tidak ada. Lalu kita membuka buku-buku akidah, di sana selalu disebutkan bahwa kematian oleh Allah dijadikan seperti seekor kambing kibas, kematian. Lalu kematian itu disembelih. Sehingga kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Mati sudah mati, tidak ada lagi mati. Yang ada adalah kekal. Ahli surga yang memang ahlinya surga, kekal di dalam surga selama-lamanya. Ahli neraka yang memang ahlinya neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di surga tidak ada sakit, tidak ada sakit, tidak ada pusing, tidak ada pening. Kemudian di dalam surga tidak ada orang yang tua, tidak ada susah, dan yang ada adalah selalu senang. Di sana ada sungai-sungai yang sangat banyak, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada empat jenis sungai di surat Muhammad ayat 14. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil syarifin wa anharum min 'asalin musaffa. Di dalam surga itu ada air ada sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, terus segar airnya. Di dalam surga ada air, ada sungai pula dari susu yang tidak pernah rusak susu itu. Di dalam surga ada sungai dari madu yang disaring. Di dalam surga ada sungai dari khomer yang lezat rasanya, tidak memabukkan, tidak membuat kepala pening. Tinggal minum aja. Sungai-sungai Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sungai-sungai surga itu keluarnya dari surga Firdaus. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdaus." Kalau kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa innaha awsatul jannah wa minha tafajjaru anharul jannah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling indah, dan daripadanya memancar sungai-sungai ke surga-surga yang lainnya. Dan sungai yang paling hebat adalah sungai al kawthar Inna a'tainaka al kawthar Sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Yang airnya itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Sungai Al-Kausar. Yang mana dari sungai Al-Kausar ini ada dua saluran air yang sampai kepada haus telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di sana ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengambilkan untuk kita air dari tangannya yang mulia dan diberikan kepada kita. Allahumma amin. Di dalam surga ada kemah-kemah dan kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang berlubang. Kemahnya saja dari mutiara. Mutiara berlubang kayak kemah. Betapa indahnya mutiara itu. Kemudian juga ada pula kemah-kemah dari mutiara yang berada di tepi sungai. Sungai Homer, sungai air, sungai madu, sungai susu di pinggirnya kata kemah-kemah dari mutiara-mutiara. Masya Allah, gambaran kenikmatan. Kemudian air dari sungai itu laksana minyak kasturi bau harumnya. Tanahnya juga dari minyak kasturi. Tanahnya indah, tanahnya bagus, dan tanahnya wangi. Di dalamnya penuh dengan emas, penuh dengan perak. Istananya juga terbuat dari emas. Pohon-pohonnya rindang, teduh, dan menyejukkan Batangnya terbuat dari emas. Pohonnya rindang. Bila Kemudian ma'asyurah muslimin jamaah salat subuh rahimahumullah. Di dalam surga ada pasar yang dikenal dengan suk Jumat. Pasar Jumat. Berarti di surga itu juga ada hari Jumat. Rasulullah mengatakan, kata beliau, Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah Sesungguhnya di dalam surga ada pasar yang mereka datang tiap-tiap hari Jumat. Bagaimana sifatnya? Pasar di sini jangan digambarkan itu jual beli ya. Maksudnya pasar itu kumpul-kumpul. Tempat kumpul-kumpul kalau dalam pasar namanya pasar. Ada pasar tahunan, tempat kumpul-kumpul. Seperti expo, kayak gitu loh. Jadi bukan berarti jual beli. Dan nah, surga mau beli apa? Mau kita kepingin apa-apa, silahkan kan mau kepingin langsung Ping datang gitu kan ya nggak perlu beli jadi maksudnya kumpul-kumpul ahli surga kumpul-kumpul nostalgia jamaah masjid anur nur Kagalan nostalgia di surga Insya Allah Allahumma amin Kemudian di sana ada pasar hari Jumat, kumpul di sana. Fatahabu rihus syamal, fatahtu fi usuhihim wa thiyabihim, fayazdaduna husnan wa jamalan, fayarji'una ila ahlihim, fayakuluna lahum, والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواه مسلم Ketika mereka berada di pasar hari Jumat tadi dan kumpul-kumpul lalu berhembus angin dari arah sebelah kiri. Angin berhembus bertiup. Lalu angin tadi mengenai wajah mereka, mengenai pakaian mereka. Setelah mereka kena angin tadi, mereka tambah guanteng, tambah bagus, tambah menarik, tambah indah. Lalu setelah mereka dari pasar, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu istrinya. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, kamu tambah guanteng, tambah cakep, masya Allah. Kemudian suaminya mengatakan, wahai istriku, demi Allah, kamu juga tambah cantik sekarang. Allahu Akbar. Tiap Jumat tambah ganteng, tambah cantik. Setiap Jumat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Kemudian setelah itu di dalam surga rumah tangganya itu sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada ribut-ribut dalam rumah tangga di surga. Semuanya rukun, semuanya damai. Kemudian di antara yang paling menyenangkan di dalam surga adalah kumpul dengan keluarga lagi. Walladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Ahli surga yang sama-sama ahli syurganya kumpul dengan keluarganya. Ini di antara kenikmatan ahli syurga. Kumpul dengan bapak, kumpul dengan ibu, kumpul dengan kakek, kumpul dengan nenek, kumpul dengan anak, kumpul dengan cucu, kumpul dengan istri, kumpul dengan suami, kumpul dengan kerabat, kumpul dengan famili, kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Ini antara kenikmatan surga. Kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Terutama adalah kumpul ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada orang bertanya, Ya Rasulullah, masa sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat Ya Rasulullah? Lalu beliau balik tanya, Wa ma'a'dat talaha. Kamu tanya kiamat itu persiapanmu apa menghadapi kiamat? Lalu orang itu mengatakan hubballahi wa rasulih. Persiapanku adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Kemudian beliau menjawab, anta ma'aman ahab. Kalau itu, kamu nanti akan kumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Kumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul dengan keluarga lagi. Di surga terjadi ikatan silaturahmi yang kuat, tidak ada lagi pemutusan tali silaturahmi. Bersama para nabi bersama siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian ahli surga sudah puas, tidak kurang suatu apapun. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Semua kebaikan, semua kenikmatan telah mereka dapatkan dan mereka telah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap orang yang hidup pasti akan mati. Dan nanti akan diberi balasan oleh Allah secara sempurna hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka depan berarti dia telah sukses. Sukses selamat dari neraka, masuk surga saja sudah untung. Alhamdulillah, tidak masuk neraka, masuk surga. Alhamdulillah. Setelah ahli surga demikian puas, tidak kurang suatu apapun, ternyata oleh Allah akan ditambahi lagi. Oleh Allah ditambahi lagi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat riwayat Muslim dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqala ahlul jannati al-jannah, nada munajin, ya ahlul jannah, inna lakum 'inda Allahi maw'itan yuridu an yunjizu an yunjizakumuh." Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka ada seorang penyeru yang berseru. Apa seruannya? Penyeru mengatakan, Wahai ahli surga, sesungguhnya Allah mempunyai janji kepadamu dan Allah sekarang akan memenuhi janjinya kepadamu. Ahli surga heran. Lalu ahli surga menjawab, "Fayaqulun, ma huwa? Alam yusakil mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilna jannah wa yuzahzihna 'anil nar?" Apa itu janjinya Allah? Bukankah Allah telah menjadikan timbangan kebaikan kami berat? Allah menjadikan wajah kami bersih-bersih, putih-putih, cakep-cakep. Allah telah memasukkan kami ke dalam surga. Dan Allah telah menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi janjinya? Sudah cukup. Sudah cukup, kami sudah puas. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah. fayakshifu lahumul hijab fayanduruna ilaihi فوالله ما أعطاهم الله شيئا حتى إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه Lalu Allah menyingkap tabir Allah membuka tirai Lalu mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia Demi Allah Ia adalah Allah memberikan kepada mereka dengan suatu pemberian Yang lebih mereka sukai Daripada memandang wajahnya Dan itu adalah yang paling menyenangkan mereka Masya Allah, Allah majalna minhum. Allah membuka tabir, dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi batas dengan Allah. Ahli surga melihat masya Allah yang maha mulia. Rasulullah SAW di antara doa-doanya beliau mengatakan, Warzukna lezatan nadar ila wajhik." Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kelezatan memandang wajahmu. Kata Rasulullah SAW. Kemudian juga ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam semua buku akidah selalu ada lafat-lafat yang berbunyi bahwa ahli surga innakum satarawna rabbakum kama tarawna al qamar laylatal badr la tudammuna fi ru'yatih sesungguhnya kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan purnama tidak terhalangi dan tidak berdesak-desakan artinya bukan Allah seperti bulan tapi cara memandangnya seperti memandang bulan purnama yang tanpa ada awan yang kelihatan jelas terang benderang. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita berupa memandang wajahnya yang maha mulia, yang maha indah. Kemudian masih ada lagi, lalu Allah mengatakan kepada ahli syurga. Dan ini adalah kenikmatan rohani. Kata Allah, "Uhillu 'alaikum ridwani fala asfatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan untukmu ridhoku dan aku tidak akan lagi marah kepadamu setelah itu selama-lamanya. Ini yang paling kita harapkan. Allah memberikan kepada kita ridhonya dan Allah tidak akan murka lagi kepada kita setelah itu selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Inilah tentang surga yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga itu. Siapakah penghuni surga? Kalau kita akan meringkas intinya penghuni surga itu hanya membutuhkan empat resep saja, tidak banyak-banyak. Kalau kita membuka Quran, membuka hadis, intinya adalah empat. Yang pertama-tama ahli surga itu mereka tidak syirik. Tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paling marah dengan syirik. Bahkan orang kalau mati bawa syirik belum belum taubat tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan syirik. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Lalu beliau jawab sendiri, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'azziba ma la yushriku bihi syai'a." Yang diminta Allah cuma satu, ibadah jangan syirik. Kalau kita telah beribadah dan tidak syirik, Allah tidak akan membakar kita di neraka, masuk surga. Jangan syirik. Jadi kita perlu belajar apa itu syirik, kita harus tahu apa itu syirik. Sehingga kita bisa menghindari syirik. Zaman sekarang ini banyak syirik. Bahkan yang dikhawatirkan, kita masuk di dalam kesyirikan tanpa tahu itu adalah syirik. Perlu belajar syirik, perinciannya syirik itu apa saja. Kemudian yang kedua, intinya ahli surga itu tidak melakukan penyimpangan dalam beragama. Dalam beragama tidak nyimpang, akidahnya benar tidak melakukan kekufuran-kekufuran atau bid'ah-bid'ah, penimpangan-penimpangan. Baik bid'ah yang mukafirah yang menyebabkan kafir atau yang mufasiqah yang menyebabkan fasik. Tidak nyimpang agamanya. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak syirik mengamalkan la ilaha illallah. Tidak nyimpang dalam akidah mengamalkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita berbuat baik kepada sesama dan tidak dolim. Berbuat baik kepada sesama, tidak dolim. Itu aja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Salam. Kata beliau, ah, Afsus salam, wa at'imut ta'am, silul arham, wa sallu fil lail wa nasu niyam, tadkulul jannata salam, rawahu Abdullah bin Salam. Subhanallah. Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan wasilul arham sambunglah tali silaturahim wasallu bil laili wan nasu niyam salatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur tadkhulu jannata salam masuk surga dengan selamat jangan dolim karena dolim ini berat ikhwan wa akhwati la rahimakumullah dosa-dosa kedoliman itu oleh Allah belum diampuni sebelum diselesaikan urusannya kedoliman orang yang mati syahid sekalipun ikhlas lillahi ta'ala dia masuk masih belum bisa merasakan pahala syahid kalau masih ada kedoliman. Yughfaru lisyahidi kullu illa dain. Orang mati syahid diampuni semuanya kecuali utang piutang, ada urusan dengan orang. Tidak dolim. Kemudian yang keempat adalah kalau kita berbuat dosa segera tobat. Karena nggak ada orang nggak dosa itu nggak ada. Bahkan di antara sifat ahli surga Allah menyebutkan waladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ahli surga bukan orang yang suci saja ahli surga bukan hanya nabi saja bukan rasul saja ahli surga itu orang yang berdosa yang berkelimang dalam dosa orang berada di lembah hitam tapi dia selalu taubat kembali kepada Allah ya Allah saya banyak dosa ya Allah ampuni ya Allah kembali kepada Allah dan tidak terus-menerus dalam dosanya. Dan mereka tahu bahwa yang mengampuni dosa itu hanya Allah saja. Intinya empat, ibadah jangan syirik. Yang kedua, tidak melakukan penyimpangan dalam beragama, akidahnya lurus. Yang ketiga, berbuat baik pada sesama dan tidak doling Yang keempat, kalau berbuat dosa segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ahli surga inilah ma'asyar muslimin dan ma'asyar tubuh rahimahumullah yang singkat dan sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Nanti insya Allah ceramah terawih waktu saya ada pergantian jadwal karena tanggal 30 dan gak ada terawih lagi. Jadi terawih kita tinggal nanti malam dan besok insya Allah. Nanti malam saya akan menjelaskan masalah zakat fitrah. Marilah kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahira wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ihshurna fi zumratih. Allahumma wa'tilna fi syafa'atih. Allahumma askina min haudih. Allahumma ij'alna bihi fi jannatin na'im. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkan kami di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah SAW. Ya Allah berilah hari kiamat nanti kami syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah berilah kami minum dari al-haud telaga Rasulullah SAW. Yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang barang siapa minum satu teguk itu akan haus selama-lamanya. Yang jumlah yang sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga. bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tik riqabana minan nar. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجمع المسلمين من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأشتاتنا وشتاتنا وأصولهم وفروعهم وجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار يا الله Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Ya Allah engkau adalah maha pemaaf Engkau maha pemurah Engkau suka memaafkan, maafkan kami Ya Allah bebaskan diri kami semuanya dari api neraka Bebaskan diri kami semuanya dari api neraka Ya Allah Bebaskan kami, ibu bapak kami, anak-anak kami, keluarga kami Istri-istri kami, suami-suami kami Saudara-saudara kami, saudari-saudari kami, paman-paman kami Sisi-sisi kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah semuanya Ya Allah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang telah mati. Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Ya Allah, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Ya Allah, kami percaya kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah jangan kau sia-siakan pengharapan kami Ya Allah Yang kami harapkan adalah rahmatmu Maghfiramu dan kau bebaskan kami semuanya dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma rizqna lazzatan nadar ila wajhikal karim warzuqna ridhakal ladzi la tasqatu ba'dahu abada. Ya Allah berilah kami rezeki berupa memandang wajahmu yang maha mulia Ya Allah berilah kami rezeki berupa ridhamu dan engkau tidak akan murka kepada kami lagi setelah itu selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu.